Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang berikutnya halaman 54. Fi'il terbagi menjadi dua, ditinjau dari maf'ul bih-nya. Ditinjau dari maf'ul bih-nya atau objeknya. Yang pertama adalah lazim, yang kedua muta'addi. Lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Contohnya, Zahaba Sa'idun. Sa'id pergi. Kharaja al-ustadu. Ustad keluar. Maka pada fi'il Zahaba dan kharaja ini adalah lazim dikarenakan tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kemudian yang kedua adalah muta'addi, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan nam, fi'il yang butuh kepada maf'ul bih. Ana ulangi, muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Contohnya, doroba aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Sa'ala tilmidun ustadzan. Murid itu bertanya kepada Pak Guru atau Ustadz. Maka pada kata kerja atau fi'il doroba dan sa'ala adalah fi'il muta'addi dikarenakan keduanya butuh kepada maf'ul bih yaitu al-kalba dan ustalan. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan kepada objek terbagi menjadi dua, yaitu fi'il muta'addi yang butuh hanya satu maf'ul bih saja. Contohnya, akala syariba, nasoro fataha, kasaro, amaro. Akala makan, syariba minum, nasoro menolong, fataha membuka, kasaro memecahkan, amaro memerintah. Contoh dalam kalimat adalah akala Muhammadun al-khubza. Muhammad akan roti. Fataha Aliun al-baba. Ali membuka pintu. Pada kata kerja atau fi'il akala dan fataha, ini adalah fi'il muta'addi, yaitu yang butuh kepada satu maf'ul bih, yaitu al-khubza dan al-baba. Kemudian jenis yang kedua adalah fi'il muta'adi, yaitu yang butuh kepada dua maf'ul. Yang butuh kepada dua maf'ul atau dua objek. Contohnya, yaitu kata kerja atau sa'ala kasa manaha albasa allama. Contoh dalam kalimat, apa itu asaila to'aman. Orang yang enam, aku memberikan orang yang meminta-minta makanan. Aku memberi orang yang meminta-minta itu makanan. Kemudian contoh berikutnya, kasautu al fakir sauban. Aku memberikan pakaian kepada orang fakir atau aku memberikan orang fakir itu pakaian. Nah, pada Kata kerja atau fi'il apo dan kasa adalah kata kerja yang muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan kepada dua maf'ul bih, yaitu as-sa'ila dan ta'aman untuk kata kerja apo, kemudian al-faqiro dan sauban untuk kata kerja kasa. Adapun apa itu adalah fi'il dan fa'il. Kasautu juga demikian, yaitu fi'il dan fa'il. Kemudian yang berikutnya halaman 55. Alladhi yata'adda ila maf'ulain. Yaitu kata kerja atau fi'il yang muta'addi, yaitu yang butuh kepada dua maf'ul bih, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama asluhuma al-mubtada'u wal khabaru. Yaitu dua maf'ul tersebut pada asalnya adalah mubtada dan khabar. Contohnya, dhanna, khala, na'am, dhanna, khala, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Ini adalah fi'il-fi'il atau kata kerja yang membutuhkan dua maf'ul bih dan maf'ul bihnya berupa mubtada dan khobar pada asalnya. Contoh dalam kalimat Dhonantu aliyan ghaniyan. Dhonantu adalah fi'il dan fa'il. Aliyan adalah maf'ul bih yang pertama. Ghaniyan adalah maf'ul bih yang kedua. Pada aliyan dan ghaniyan pada asalnya adalah mubtada dan khobar. Wajadtu al-ilma nafi'an. Aku mendapat ilmu yang bermanfaat. itu adalah fi'il dan fa'il. Adapun al-alma dan nafi'an adalah maf'ul bih pertama dan kedua. Pada al-alma dan nafi'an pada asalnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian jenis yang kedua adalah dua maf'ul bih tersebut adalah bukan mubtada khobar pada asalnya. Dua maf'ul bih pada asalnya bukan dari mubtada dan khobar. Contohnya adalah uh, fi'il a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama. Ini fi'il-fi'il yaitu yang membutuhkan dua maf'ul bih adapun maf'ul bih maf'ul bihnya bukan dari mubtada khobar pada asalnya. Contohnya Manahtu al-mujtahida jaizatan. Aku memberikan penghargaan kepada orang yang bersungguh-sungguh dengan hadiah. Nah, manahtu fi'il dan fa'il. ada al-mujtahida dan jaizatan adalah maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Dan keduanya pada asalnya bukan dari mubtada dan khobar. Kemudian contoh berikutnya, alam tu dan al-adaba. Aku mengajari Sa'id adab. Alam tu fi'il dan fa'il. Sa'id dan al-adab adalah maf'ul bih pertama dan kedua. Adapun Sa'id dan al-adab yaitu maf'ul bih pertama dan kedua pada asalnya adalah bukan dari mubtada dan khobar. Kemudian yang berikutnya, ta'diyatul fi'lil lazim, yaitu cara membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Cara membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Yaitu fi'il yang pada asalnya adalah tidak menerima atau tidak membutuhkan objek, maka bisa dibuat muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Yaitu ada tiga cara. Yang pertama, bil hamzah yaitu dengan menambah hamzah pada awalnya fahuwa ala wazni af'ala dan ini mengikuti pola af'ala contohnya kharaja menjadi akhraja dakhala menjadi adkhala kamula menjadi akmala kharaja keluar akhraja mengeluarkan dakhala masuk adkhala memasukkan kamula sempurna akmala menyempurnakan Demikian. Kemudian cara yang kedua adalah bitad'ifil ain ala wazni fa'ala yaitu dengan mentasdid ain fi'ilnya. Mentasdid ain fi'ilnya yaitu dengan mengikuti pola fa'ala. Contohnya, do'afa menjadi do'afa. Hasuna menjadi hasana, Kaburo menjadi kabbaro. Do'afa lemah. Do'afa melemahkan. Hasuna Bagus, hasana membaguskan. Kaburo besar, kabara membesarkan. Cara yang ketiga adalah dengan bihar filjar, yaitu dengan menambah huruf jar. Contohnya, zahabtu bi Zaidin. Aku pergi bersama Zaid. Safartu bi Aliyin. Aku safar bersama Ali. Jitu bi Hasanin. Aku datang bersama Hasan. Demikian cara membuat VL lazim, yaitu VL yang tidak butuh kepada objek, menjadi VL mutaaddi, yaitu VL yang membutuhkan kepada objek. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih.